Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat. Irsyarah oleh Syekh Muhammad bin al Sayyimin, rahimatullah alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai al-mufti wal mustafti wa taqlid. Mengenai mufti orang yang berfatwa, mustafti orang yang minta fatwa, taqlid itu mengekor tanpa dalil. Sekarang kita akan memasuki yang baru barakallahu fikum. Wa qalu rahimahullah Al-Imam Al-Amriti rahimahullah ma'a ma bihi minal madhahib allati taqarrarat wa min khilafin musbati. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni wala budda an ya'rif al-madhahib allati taqarrarat. Jadi harus orang itu mengetahui madhab-madhab yang sudah ditetapkan. Wahia 'inda 'amatil muslimin arba'atun yang mana madhab tersebut menurut keumuman kaum muslimin atau manusia secara umum ada empat. Perhatian baik-baik ya, ada empat. Fayarifu madhab Malikin wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Maka hendaknya seorang itu mengetahui madhab Malik, madhab Syafi'i, Abu Hanifah dan juga Ahmad bin Hanbal. Yang dikenal kalau madhabnya Malik, Malikiyah. Kalau madhabnya Imam Syafi'i Syafi'iyah. Kalau madhabnya Nah barakallahu Abu Hanifah Hanafiyah. Kalau madhabnya Muhammad Hambaliyah itu jangan sampai antum tidak paham. Hanafiyah berarti mengikutnya Abu Hanifah, madhabnya Abu Hanifah. Hambaliyah berarti Ahmad bin Hambal. Malikiyah berarti ikutnya Imam Malik. Kemudian Syafi'iyah Imam Syafi'i. Itu barakallahu fikum sebuah istilah yang perlu diperhatikan baik-baik. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Hanabilah. Hanabilah itu Hambaliyah. Paham ya? Berarti pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, secara tidak langsung seperti itu yang mereka menisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kalau Hanafiyah Abu Hanifah. Paham ya? Nah, walaupun sebenarnya madhab yang lebih mendekati kebenaran ada tiga saja. Malikiyah, Syafi'iyah sama Hambaliyah. Adapun Hanafiyah madhabnya Abu Hanifah. Nah, barakallahu fikum. An-Nu'man bin Sabit rahimahullah itu apa? Madhab yang jauh daripada al-haq. Karena madhabnya dibangun di atas ra'yi. Di atas 100 berapa? 20 hadis. 120 hadis itu pun yang 80 hadisnya lemah, yang 40 hadisnya apa? Sahih. Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu, seringnya pengikutnya Abu Hanifah dikenal dengan ashabur ra'yi. Paham ya? Ashabur ra'yi. Sandarannya itu akal. Paham ya? Oleh karena itu banyak antum jumpai nanti Nah barakallahu fikum perkara-perkara yang nyeleneh yang keluar dari apa? Nam dalil mengenai masalah fikih. Bolehnya wudu dengan air nabi, air endapan kurma, antum wudu boleh. Paham ya? Karena suci. Paham ya? Padahal jika kita lewati ada yang suci dan mensucikan, ada yang suci yang tidak mensucikan. Air kelapa suci enggak? Suci tapi enggak bisa mensucikan. Paham ya? Misalkan air nabi, endapan kurma, endapan kurma, endapan anggur, suci enggak? Suci tapi enggak mensucikan karena kalau antum wudu dengannya bagaimana coba? melekat nanti. Paham ya? Oleh karena itu jangan nah barakallahu fikum, yang penting kan ada madhabnya, bukan itu, dalilnya. Oleh karena itu ahli sunnah tidak bermadhab dengan madhab tertentu. Bukan Maliki wala Syafi'i wala Hambali wala Hanafi tapi Sunni Salafi. Mengambil semua madhab yang tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mohon insyaallah mengambil semua madhab yang tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat Kadzalika ya'riful khilafah khilafas sahabah radhiyallahu anhum wa tabi'in rahimahumullah. Dan seperti itu pula hendaknya dia mengetahui perselisihan, yaitu perselisihan sahabah dan juga para tabi'in rahimahumullah wa khilafah a'immatil madzahib dan juga na barakallahu fikum enam perselisihan para imam yang empat maksudnya perbedaan pendapat mereka kita harus tahu karena nanti biar bisa kita nah meniti dan meneliti mana yang lebih mencocoki dengan dalil jadi jangan sampai Nah, barakallahu fikum ta'asub madhabi atau fanatik dan madhab tertentu itu berbahaya sekali. Karena seringnya kalau orang itu sudah terkena penyakit asabiyah, fanatik madhabi, itu nanti kalau misalkan dia madhabnya cenderungnya dengan Imam Ahmad misalkan, karena Hambali. Itu nanti kalau Al-Haq bersama Syafi'i dia enggak ngambil. Karena dia apa? Pokoknya Hambali. Benar atau keliru Hambali. Lah kalau kebenaran kepada Imam Syafi'i bagaimana enggak? Karena bukan Hambali. Itu nanti ujung-ujungnya kalau asobiyah fanatik seperti itu berbahaya sekali. Kalau harus sunnah bagaimana? al hak bersama Imam Ahmad kita ikutin. Nah, selama mencocoki dalil al sunnah itu. Misalkan ada pada pendapatnya Imam kita ikutin. Memalik juga sama. Maaf insyaallah ya. Jadi jangan sampai ada di benak kita fanatik madhabi tadi itu. Nah, sunni salafi mengambil semua madhab yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an wal sunnah. Naam. Wa faidatu ma'rifatil khilaf an yadhhaba ila qaulin minhu fungsi dan faedah mengetahui perbedaan nah perbedaan pendapat di antara empat mazhab tersebut agar seseorang itu bisa mengambil pendapat atau pergi menuju kepada salah satu dari pendapat mereka. Nah, walaupun ini tidak diharuskan karena semuanya kembali pada dalil. Kalau rasa andainya imam yang empat keliru, kita pun nggak mengikuti Yang kita ikutin apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan sampai kita keliru di dalam memahami hal yang seperti ini. Nah, kalau tanya orang, antum Maliki atau Hambali? Bagaimana? Naam, la Hambali wala Maliki wala Syafi'i wala Hanafi, Sunni Salafi. Sunni menisbahkan diri kepada As-Sunnah. Salafi menisbahkan diri kepada para salafun as-salih. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat berikutnya, wala yukhalifu bi ihdatsi qawlin akhar. Dan nanti faedahnya, dia akan mengambil satu madhab, satu pendapat dan tidak menyelisih dengan apa adanya pendapat baru yang ada pada ucapan yang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya dia pokoknya kalau udah ngambil satu mazhab enggak ngambil mazhab yang lain. Ini nanti berbahaya. anna fihi nah barakallahu fikum kharakan li ijma'i man qablah. Dikarenakan di situ ada unsur apa? Seakan-akan membuat rusak ijma' yang sudah disepakati orang sebelumnya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia sudah bermazhab itu biasanya dia nggak mau mengambil mata yang lain itu loh. Ya? Nah inilah yang kita khawatirkan nanti masuk dalam asabiyah fanatik. Maksudnya karena kita ahlus sunnah tidak bermadhab itu loh ya. Tidak bermadhab dengan madhab tertentu yang yang menghantarkan kepada asabiyah. Ya madhab kita ya ahlus sunnah. Madhab ahlus sunnah itu madhabnya para sahabat kan itu. Madhabnya para sahabat ridwanullah alim ajma'in. Sebagaimana diungkapkan oleh, oleh al-imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah kata beliau wa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati madhhabun qadimun ma'rufun. Qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmad. Li'annahu madhhabus sahabah. Perhatikan baik-baik, madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Keyakinannya ahli sunnah wal jamaah madhabun qadimun ma'ruf. Madhab yang sudah dahulu, terdahulu sudah ma'ruf. Paham ya? Dikenal sebelum Allah Taala menciptakan Abu Hanifah, sebelum menciptakan Imam Syafi'i, sebelum menciptakan Imam Ahmad, sebelum menciptakan Imam Malik, bayangkan itu. Kenapa? Li'annahu madhhabus sahabah. Karena jalannya para ahli sunnah itu jalannya para sahabat. Paham ya? Di madhabnya prinsipnya ahli sunnah, prinsipnya para sahabat. Alladzina talaqqauhu an nabiyhim sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man khalafa dzalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunnah wal jamaah Wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunnati wal jamaah. Dan barang siapa yang menyelisih madhabnya para sahabat, maka dia adalah mubtadi' menurut ahli sunnah wal jamaah. Syahidnya barakallahu fikum bahwasanya ahli sunnati wal jamaah madhabnya adalah madhabnya para sahabat. Prinsipnya jalannya adalah keyakinannya para sahabat. Mafhum? Naam. Kita lihat. Haitsu lam yadhhabu ila dzalikal qaul dikarenakan mereka tidak berpendapat kepada ucapan tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya fungsi dan tujuan mengetahui perbedaan pendapat tersebut agar nanti orang itu mengikuti pendapat yang dia apa? Na barakallahu fikum ya berpendapat padanya. Nah, dan tidak akan na barakallahu fikum menyelisih dengan munculnya pendapat yang baru yang ada pada madzhab yang lain. Nah, barakallahu fikum. Tapi yang seperti ini sudah kami jelaskan tadi ya, tidak mengharuskan kita Nah, barakallahu fikum bermadhab dengan madhab yang empat tersebut. Hanya saja madhab yang empat tersebut kita teliti. Kita cek lagi sohih atau tidak itu loh. Mencocoki dalil atau enggak. Kalau iya itulah yang kita ambil. Kalau tidak jangan. Paham ya? Kalau tidak jangan. Qala al mualif rahimahullah, al-Imam al-Amriti rahimahullah, wa nahmi wal usul ma'ilmi al adab Wa lughatil lati atat minal arab Kita lihat. Qala al syaikh Muhammad bin Salih al rahimahullah, qauluhu rahimahullah wa nahmi fala budda an ya'rifa nahwa i'raban wa tasrifan. Maka harus kita juga mengenal mengetahui nahwu secara i'rab dan secara sarafnya. Karena penting sudah kami jelaskan berkali-kali barakallahu fikum antara nahwu dan saraf itu bagaikan dua sayap burung yang tidak bisa terpisahkan. Kajanahit thair seperti dua sayap burung yang tidak bisa terpisahkan. Sebagaimana burung tidak bisa terbang dengan satu sayap, maka seseorang pun tidak akan bisa sempurna di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab kalau tidak mempelajari dua-duanya nahwu dan sharaf. Naam. Masya Allah kata beliau, fa yakun masalan qad darasa Alfiyah bin Malik rahimahullah wa arafa ma'naha wa shuruha. Contohnya kata beliau sebagai contoh, dia sudah belajar Alfiyah bin Malik. Alfiyah bin Malik, na barakallahu fikum, di dalamnya terkandung nahwu dan sharaf dua-duanya. Paham ya? Oleh karena itu kalau sudah mempelajari Alfiyah bin Malik insyaallah taala kalau paham maknanya dan syarah-syarahnya dia sudah bisa menguasai nahwu dan saraf tadi. Cuman mempelajarinya butuh proses dan bertahap. Paham ya? Karena bahasanya bahasa pantun atau puisi sehingga butuh penjelasan. Dan untuk saat ini yang kami Nah, barakallahu fikum ketahui bagus sarahnya kalau murni untuk nahwu dan saraf untuk syarah Alfian Malik ini yang syarah Ibnu Aqil. Syarahnya Ibnu Aqil itu paling bagus. Paham ya? Tapi untuk yang muasirin, nah barakallahu fikum yang lengkap sekalian ada usulnya, ada fikihnya, terkadang juga ada nahwu sarafnya di situ, membahas tentang syarah alfiyah, syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap Alfiyah bin Malik, nah masyaallah bagus sekali. Nah, tiga jilid kalau tidak salah itu ya bahkan mungkin ada yang lainnya. Cuman kalau cetakan Mesir dua jilid saja cetakan Mesir. Eh, cetakan Saudi tiga jilid harganya sekitar 500 ribu. Paham ya? Murah insyaallah bagi yang punya uang. Nah. Paham maksudnya itu ya? Itu bagus sekali kitabnya untuk saat ini karena di dalamnya terkumpul apa? terkumpul faedah mengenai nahwu, sharaf, usul, akidah pun ada di situ. Nah, kehebatannya Syekh Muhammad bin seperti itu. Jadi nahwu itu enggak dibawa ke nahwu terus, tapi terkadang ada keterkaitan dengan masalah akidah dibahas. Masya Allah. Tapi kalau mau murni tadi itu syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah bin Malik. Naam. Qala rahimahullah, kita lihat berikutnya. Wa qalu na'am kata beliau. Wa qalu rahimahullah wal usul yakni usul fikih ini yang kita pelajari ini usul fikih wa usul ad-din usul fikih dasar-dasar pokok masalah fikih dan juga dasar-dasar pokok masalah agama fala buta an ya'rifahuma min awwaliha ila akhiriha maka hendaknya seorang itu mengetahui masalah usul dan juga nah masalah usul fikih dan juga usul agama ini dari awalnya sampai akhirnya jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki tetap harus merasa kurang sehingga ketika merasa kurang pengennya apa belajar terus tapi kalau kita merasa cukup, sudah merasa dia yang paling, paling hebat itu jangan. Barakallahu fikum, mempelajari ilmu itu upayakan apa? Terus yang namanya apa? Nah, barakallahu fikum, bertahap itu harus ditempuh sampai tujuannya. Jangan sampai kita terputus di tengah perjalanan. Kok susah sekali? Kenapa sulit ini ya? nah kok susah, sorof susah, usul susah. Sebenarnya enggak susah. Cuman dia kurang sabar. Paham ya? Susahnya itu enggak kurang sabarnya itu loh. La astahilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu innal sabiri paham ya artinya apa sungguh aku akan menganggap suatu perkara yang susah itu mudah kalau aku lihat kok sulit anggap aja mudah sudah paham ya kalau aku jumpai permasalahan kok sulit ya ini, anggap aja mudah sampai aku bisa apa meraih cita-citanya paham ya dan cita-cita itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan orang yang sabar sabar barakallahu fikum kok susah kok sulit sabar nah butuh perjuangan kita lihat berikutnya Wa qala rahimahullah ma ilmil adab bersamaan pelajari ilmu adab yakni la budda an ya-, ya'lamal kutuba al Mu'allafa fil adabi ka jawahiril adab wal adab al arabi wa gharihima. Maka harus seseorang mengetahui kitab-kitab yang disusun mengenai adab. Nah, barakallahu fikum seperti kitab Jawahirul Adab atau Al Adab Arabi atau yang selain keduanya. Nah, ilmu adab ini, nah barakallahu fikum Biasanya adab di dalam bertutur kata atau bicara dalam ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah dan semisalnya itu. Paham ya? Adapun kalau ilmu akhlak tentunya dalam nah barakallahu fikum fikih pun juga dibahas dari ilmu akhlak. Nah barakallahu fikum atau ilmu e, barakallahu fikum mengenai naam sopan santun, adab, itu fikih dibahas. Cuman ilmu adab di sini nah barakallahu fikum itu biasanya ilmu memperindah tata cara dalam bahasa atau dalam bicara bahasa Arab. Paham ya? Mengandung ilmu balaghah. Paham ya? Pelajaran balaghah itu nanti bisa nyusun kata gitu loh. Seperti antum ngomongnya misalnya innal muslimin wal muslimat. Kalau antum sudah innal muslimin wal mu'minat sudah enggak cocok. Paham ya? Karena susunannya tepat innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat itu susunan seperti itu biasanya pelajar dalam ilmu balaghah. Dipelajari dalam ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu mempelajari ilmu tentang apa? Nah, barakallahu fikum bagaimana cara tutur kata berucap dengan yang bagus dan indah dalam ilmu bahasa Arab itu. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum yang fushah atau yang semisalnya. Tentunya itu dipelajari setelah mempelajari. nah barakallahu fikum ilmu-ilmu yang lain, nah seperti ilmu nah barakallahu nahwu dan sharaf atau yang semisalnya. Naam. Wa kadzalika la budda an ya'rifal lughah. Seperti itu pula hendaknya dia mengetahui lughah bahasa Arab. Yakni ya'rifa nam mufradatil nam ya'rifa mufradatil lughah fa yahtaju ila darsil qamus min awwalihi ila akhirih aw lisan al-arab libni mandur maksudnya apa hendaknya dia mengetahui kosakata kosakata bahasa maka dibutuhkan bagi dia apa untuk pelajari qamus al-qamus al-muhit itu paling bagus itu tebal bagus Ini yang bahasa Arab ya kamus kan ternyata kamus itu bahasa Arab juga ada itu loh eh, jadi kamus itu bukan kamus munawir yang kita lihat ini bukan kamus munawir itu tuh Arab Indonesia ada kamus yang Arab. Paham ya? Seperti Al-Qamus Al-Muhit tadi itu. Nah, atau eh, Al-Mukhtarus Sihah. Mukhtarus Sihah juga bagus itu. Itu yang lebih tipis lagi. Intinya apa? Arab dilihat terjemahannya ke Arab yang lain itu loh. Biasanya dikenal dengan sinonim. Atau sinonim ya. Misalkan antum nyari qa'ada. Qa'ada artinya apa sih qa'ada? Dicari cari. Di kamus itu nanti tulisannya jalasa. Ah, berarti duduk. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi, qamus barakallahu fikum Naam qamus seperti al-qamus al-muhit itu bagus juga. Naam. Barakallahu fikum atau mukhtarus sihah itu juga termasuk ringkas. Naam. Atau lisanul Arab Ibn Mandur itu juga bagus, tebal tapi ya. Yang jelas mengetahui seperti ini agar kita mengetahui naam beberapa kosakata yang mungkin dianggap susah gitu loh. Paham ya? Karena kan susahnya itu karena kita enggak tahu sinonimnya aja. Kalau tahu sinonimnya itu mudah biasanya. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah qadran bihi yastanbitul masaila. Qadran bihi yastanbitul masaila bi nafsihi liman yakunu sa'ila. Nah, barakallahu fikum yang nanti ketika antum sudah mengetahui masalah ilmu usul, masalah nahwu, eh, kemudian juga masalah adab dan juga masalah-masalah yang lainnya intinya usul din, ya, dasar-dasar pokok agama, nanti suatu kita punya suatu ketika punya kemampuan untuk ngambil istinbat. Paham ya? punya kemampuan untuk mengambil istinbat permasalahan-permasalahan dengan sendirinya. Nah, bagi orang yang bertanya, apa ini hukumnya Ustaz? Hukumnya haram. Dalilnya mana? Dalilnya ini. mengambil istinbat dari firman Allah Ta'ala. Nah, ini ini biasanya orang bisa kalau sudah belajar bahasa Arab, nahmu, saraf, usul tadi di antaranya. Paham ya? Cuman kalau antum perhatikan baik-baik orang hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, itu kalau nggak pernah belajar ilmu alat-alat seperti ini, nahmu, saraf, usul itu biasanya hafalannya Al-Qur'an Sunnah saja. Untuk ngambil istinbat berat. Paham ya? Misalkan dikasih permasalahan, na'am barakallahu fikum, apa hukum na'am barakallahu fikum mendekati perzinaan? Dia sudah enggak tahu dia. Karena dia enggak memahami na'am barakallahu fikum alur atau istilahnya belum bisa untuk mengambil istinbat dari ayat. Kalau dia faham, nah ini dalilnya ini, wala taqrabuz zina. Nah itu, untuk menggabung-gabungkan seperti itu, itu butuh pelajaran usul di antaranya. Paham ya? Karena fungsi pelajaran usul itu apa? membuat orang itu yatamakkan, mampu untuk istinbat. Paham ya? Mampu untuk mengeluarkan dalil atau mengeluarkan sebuah hukum dari dalil yang inti. Paham maksudnya ya? Itu penting sekali, na'am. Kemudian kalau berikutnya qaulu qadran naf'un maf'ulun ya'rif ai la budda an ya'rifa qadran maksudnya nah hendaknya dia mengetahui na'am kadarnya maksudnya apa maksudnya dia nanti suatu ketika akan tahu gitu loh wa qaluhu yastanbitul masaila bi Naam bil alif itlaq, bi alif itlaq dan alif itlaq masaila, ada alif itu kan? Itu namanya alif itlaq di situ dalam pantun atau puisi itu. Ai ya'khudhuha min adillatiha bi Dia akan bisa ngambil dari dalilnya dengan sendirinya. Fayufti biha li mustafti. Akhirnya dia bisa berfatwa dengan apa? Pengambilan dalil dengan sendirinya tadi kepada orang yang bertanya. Ini fungsinya. Jadi suatu ketika antum ditanya permasalahan, hukumnya apa? Hukumnya boleh dalilnya ini. Nah, antum bisa mengeluarkan dalilnya ini, itu butuh pelajaran sebelumnya. Paham belum? Terkadang kan sebagaimana disebutkan tadi, si fulan hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, tapi belum terbiasa mengeluarkan dalil dari aslinya. Paham ya? Itu dia nggak bisa. Tapi kalau sebutkan dalil ini, oh iya ana hafal. Biasanya gitu. Oleh karena itu pentingnya belajar usul tadi itu. Paham ya? Fungsinya agar orang itu bisa mampu nah, mengambil istinbat sebuah permasalahan dengan sendirinya dari dalil tersebut. Maaf saya ya. Seperti wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekat perzinahan. Nah, orang kalau dia itu sudah pengalaman dan paham, larangan di sini adalah larangan yang ringan. Maksudnya apa? mendekati perzinahan ada dilarang apalagi berzina lebih dilarang lagi. Nah, itu ngambil istinbat dari tadi itu. Paham ya? Nah, ini orang yang paham. Tapi kalau yang gagal paham apa? Larangannya ini kan kalau mendekati perzinahan. Nah, ini ini orang yang gagal paham. Paham ya? Tapi kalian faham, larangan yang ringan menunjukkan larangan yang berat. Lebih dilarang lagi gitu loh. Mohon insyaallah. Ayo na'am, seperti ini perlu diperhatikan baik-baik. Jangan apa jangan diremehkan na'am. Wa qalu liman yakunu sa'ila ay sailih Bagi orang yang bertanya dia bisa jawab. Wa hadhihi syurut law aradna an nutabbiqaha lam najid mustahidan mundu na'am 900 sanah. Syarat-syarat ini kalau seandainya kita inginkan untuk menerapkannya, misalnya kita tidak akan menjumpai seorang mustahid. Nah, barakallahu fikum sejak apa? Sejak 6900 900 tahun. Nah, li'ana syurutun qasiyah. Karena syarat-syarat yang seperti ini adalah syarat yang bisa dikatakan kering. Syarat yang kering dan juga syarat yang istilahnya apa? keras serta nah barakallahu fikum tidak mudah gitu loh. Waswab yang benar. Annal mustahida man yastati'u an ya'rifal haqqa bidalil ini. Yang sahih orang mustahid itu orang yang mampu mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Paham ya? Itu dengan mustahid. Karena mustahid itu orang yang bersungguh-sungguh aslinya. Paham ya? Sehingga dia misalkan menerapkan sebuah sebuah syariat celana cingkrang di atas mata kaki. Itu bukan modalkan mendengar si fulan atau si alan mengatakan enggak, dalilnya ada gitu loh. Nah, dia mengetahui dalilnya. Haram enggak Haram atau tidak isbah haram? Dalilnya mana? Allah nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini dikatakan dia itu mustahid bersungguh-sungguh. Nah, di dalam apa? Mengetahui al-haq. Ini penting ini ya. atau perlu digaris ini waswab annal mustahidah man yastati'u an ya'rifa al dalam ini. Yang benar bahwasanya mustahid itu adalah orang yang mampu mengetahui al-haq beserta dalilnya. Paham ya? Ini dikatakan mustahid. Summa innal istihad yatajazza. Nah, ini. Kemudian yang namanya istihad itu ia tadazza terbagi-bagi. Paham ya? Terbagi-bagi, enggak sama orang itu dalam masalah istihad. Faqad yakunu al insanu mustahidan fi babin min abwabil ilm. Terkadang bisa jadi ada orang yang dia itu sungguh-sungguh. Nah, barakallahu fikum dalam salah satu bab bab, bab ilmu. Paham ya? Sungguh-sungguh beristihad dalam apa? dalam satu fan atau studi daripada studi ilm. Contohnya ada orang yang sungguh-sungguh dalam masalah nahwu, ada orang yang dia itu fannya di bidang apa? Mustalah. Ada orang yang fannya di bidang usul. Kan ada seperti itu ya. Nah, barakallahu fiikum kababit taharah, seperti bab masalah taharah, masalah bersuci, wa yakunu muqallidan fi ghairi. Wa yakunu muqannam. Kita lihat, faqad yakunu al-insanu mustahidan fi babin min abwabil ilmi, kababit kababit taharah. Bisa jadi terkadang, perhatian penting ini ya, seseorang dia itu mustahid Nah, dalam satu bab daripada bab-bab ilmu enggak semuanya. Seperti bab taharah. Dia masalah taharah dia mantap dia, mustahil dia. Cuman dalam masalah yang lain dia nggak punya gitu loh. oh ya? Masalah nahmu dia pinter. Masalah usul pinter, tapi masalah mustalah dia nggak punya. nggak pinter, nggak bisa gitu istilahnya gitu. Nah, itu bagaimana kita lihat wa yakunu muqallidan fi ghairihi. Akhirnya dia pun muqallid, taklid nggak pada ilmu yang lainnya. Ilmu masalah taharah dia Masya Allah gitu loh. Tapi ilmu yang lainnya dia nggak punya. Nah, maka akhirnya dia mengikuti orang lain dalam ilmu yang lainnya. Waqad yakunu mustahidan fi dan min masail yuharriruha duna ghairiha. Terkadang juga ada orang yang mustahid nah, dalam suatu permasalahan-permasalahan yang dia sudah benar-benar mengecek dan menelitinya. Nah, pada permasalahan bukan permasalahan yang lainnya. Maksudnya satu permasalahan dia paham, tapi permasalahan yang lain dia enggak paham itu loh. Manusia kan seperti itu, terbatas pemahamannya. Oleh karena itu perselisihan mesti ada terus itu loh Kok masih ada ada perselisihan terus ya? Kenapa? Bagaimana cara menghilangkan perselisihan? Susah dihilangkan. Perselisihan dalam masalah pendapat itu susah dihilangkan. Karena apa? Karena perselisihan dalam masalah pendapat itu muncul dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya perbedaan ilmu yang dia miliki. Paham ya? Si fulan ilmunya lebih tinggi. Si fulan ilmunya lebih nah kalau fikum rendah. Itu terkadang beda ilmu sudah beda istihadnya. Yang kedua sebabnya karena perbedaan apa pemahaman. Si fulan sama si Alan sama-sama ilmunya tinggi, tapi beda dalam memahami. Si fulan gagal paham misalnya. Eh, si Alan ternyata pahamnya benar. Sudah beda pendapatnya nanti. Paham ya? Padahal ilmunya sama-sama dia miliki. Ini hafal Al-Qur'an, hafal Sunnah. Eh, ini hafal Sahihain, ini juga hafal Sahihain. Paham ya? Cuman masing-masing pemahamannya berbeda-beda. Nah, pemahamannya berbeda-beda itu akhirnya munculkan apa? perbedaan pendapat. Hingga saat ini. Hingga saat ini ya, misalkan Syekh Al-Albani merojihkan menguatkan ziyarat sikoh tambahan perawi yang sikoh itu makbulah secara global gitu, diterima. Padahal Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i mensyaratkan memang tambahan perawi yang sikoh itu diterima kalau tidak menyelisih sikoh-sikoh yang lain. Paham ya? Atau tidak menyelisih orang yang lebih sikoh daripada dia. Oleh karena itu kalau ada tambahan sikoh, menurut Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i dari seorang perawi yang sikoh, kok menyelisih perawi sikoh yang lain, maka ziyadah syadzah. Tambahan tersebut dihukumi dengan apa? Tambahan yang syadzah yang ganjil. Seperti masalah menggerakkan apa? telunjuk. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Sudah kita lewati pembahasannya perbedaan pendapat itu muncul karena perbedaan pemahaman sama perbedaan e, barakallahu fikum tinggi rendahnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Mohon insyaallah ya. Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, lakinal istihada Al-mutlaq huwa alladhi dzakara al-mu'allif na'am syurutahu wa hadha sa'bun. Akan tapi mustahid yang mutlak ini jarang sekali jumpai. Sebagaimana disebutkan mu'allif dengan syarat-syaratnya tadi itu dan ini sulit. Kenapa sulit? Karena harus mengetahui semuanya, mengetahui mazhab yang empat semuanya, kemudian mengetahui usul, mustalah, hadis, paham ya? Semuanya harus dia ketahui, harus dia kuasai. Nah, yang menguasai semua ilmu siapa coba bayangkan? Sulit atau enggak? Sulit. Tapi mustahid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-mustahid man yastati'u an ya'rifal haqqa bidalilih. Orang yang mustahid itu adalah orang yang bisa mengetahui al-haq dengan dalilnya tadi. Mampu mengetahui al-haq dengan dalilnya walaupun belum mengetahui semua madhab. Belum pelajari semua usul. Paham ya? Tapi intinya dia tahu al-haq dengan dalil. Itu dikatakan mustahid. Nah, insyaallah ya. Seperti ini bisa dikatakan lebih ringan daripada yang pertama tadi. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Berikutnya, qala rahimahullah ma'ilmihi ma'ilmihi tafsira fil ayati wa fil hadithi halat ruwati. Bersamaan dia itu hendaknya mengetahui ilmu tafsir mengenai di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga mengetahui apa? Mengetahui masalah ilmu hadis tentang keadaan para perawi. Ini kan susah kalau kita semuanya hafal misalkan. Kita mungkin hafal yang disebutkan saja. Tapi yang enggak disebutkan kita enggak tahu karena kita bukan bisa dikatakan bukan mustahil mutlak. Paham ya? Karena al-mustahil mutlak kata beliau sa'bun. Termasuk perkara yang susah. Mustahil mutlak yang semuanya menguasai gitu. Nah, walaupun kelihatan dohirnya Masya Allah menguasai semua perkara, mas, pasti ada sesuatu perkara yang dia tidak tahu. Salah satunya ya, karena manusia itu tidak bisa na'am barakallahu fikum e, mengambil semua ilmu karena ilmu itu sangat luas sekali ya, sangat luas dan kita tidak boleh diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Wa ma'uti itu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Ma ilmihi tafsira fil ayati ay la budda an yakuna 'arifan bil Qur'an wa bi tafsir al-Qur'an fi ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi." Maka seseorang hendaknya dia mengetahui Al-Qur'an dan mengetahui tafsiran Al-Qur'an. Nah, pada perkara yang dia butuh untuk dia beristihad. Jadi orang beristihad itu tidak sembarangan, harus mengetahui kandungan Al-Qur'an, isi Al-Qur'an dan juga tafsirannya. Jangan sampai keliru dia beristihad akhirnya apa? menyesatkan umat seperti istihadnya orang IM ikhwan muslimin. Mereka berdalilkan dengan firman Allah taala, "Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Ayat yang mulia ini mereka ambil pendalilan orang-orang IM Ikhwan Muslimin diperbolehkannya ikhtilatiyah campur baur lelaki dan wanita bukan mahramnya. Tujuannya agar saling mengenal katanya. Lita'arafu. Dalilnya tadi itu, wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Kata orang IM eh, atau yang semisalnya mereka mengatakan, bagaimana kalau kita Bagaimana kita kenal kalau nggak pernah ketemu? Akhirnya diadakan pertemuan lelaki dan wanita, tabur baur, salam-salaman, kenal-kenalan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dalil ini yang dipakai untuk diperbolehkan ikhtilatiyah. Keliru nggak ini? Keliru. Pemahaman yang keliru. Karena mereka memahami ayat sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Padahal sudah kita lewati bahwasanya Al-Qur'an was sunnah harus dipahami, dipahami sesuai dengan pemahaman para salafun saleh. Mohon ya. Nah, jangan sampai Nah barakallahu fikum gagal faham. Wa qala rahimahullah wa fil hadits halat ar-ruwati yakni la budda aidan an ya'rifa halat ar-ruwah. Berat ini. Nah, barakallahu fikum harus mengetahui keadaan nama masing-masing perawi, perawi hadis. Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Nah, harus mengetahui keberadaan para perawi. Wa hadha sahihun. Ini benar. Fima idza jaa haditsun musnadun fi ghairil kutub al-mu'tamadah apabila datang hadis yang disandarkan kepada selain kitab-kitab yang mu'tamadah, kitab-kitab yang apa? yang akurat untuk jadikan sandaran. Imma idza kana fil kutub al-mu'tamadah, tapi kalau hadis itu sudah ada dalam kitab-kitab yang jadikan sandaran, mu'tamad terpercaya, alati syartu hasihah yang sudah syaratkan kesahihan di dalamnya, fa innahu la yahtaju ilal bahthi an ruwatihi. Enggak perlu kita mencari-cari lagi membahas perawinya ini bagaimana. Misal Bukhari Muslim. Seperti apa? Sahih Bukhari, sahih Muslim. Enggak perlu antum mencari lagi. Nah, walaupun misalkan antum mencari enggak masalah, tapi enggak perlu aslinya. Nah ya. Innamal a'malu binniyat. Ruwahul Bukhari wa Muslimun. Kita cek dulu perawinya bagaimana sih atau enggak. Insyaallah taala باذنillah. Nah, barakallahu fikum Imam Bukhari dan Imam Muslim tidaklah mereka meletakkan para perawi. Eh, tidaklah mereka mengambil hadis melainkan dari perawi-perawi yang sahih. Karena mereka mensyaratkan dalam Sahih Bukhari, nah Imam Bukhari mensyaratkan harus sahih. Perawinya harus thiqah dan syaratnya apa? Bahkan lebih ketat Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Imam Bukhari mensyaratkan apa? Mensyaratkan bahwasannya harus apa? Na barakallahu fikum na'am sezaman dan bertemu. Paham ya? Perawi masing-masing perawi itu harus sezaman dan bertemu. Nah, Walaupun Imam Muslim mengatakan intinya sezaman walaupun enggak bertemu dan memungkinkan untuk bertemu. Alum. Kalau Imam Bukhari double tadi syaratnya. Nah, satu zaman dan juga apa? harus bertemu masing-masing perawi. Pernah bertemu gitu ya. Tapi kalau Imam Muslim mensyaratkan yang penting sezaman. Walaupun tidak bertemu dan memungkinkan untuk ber, bertemu. Nah, antum bisa lihat di awal-awal syarah apa Arba'in Nawawiyah yang syarah oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimatullah alaih mengenai nah barakallahu fikum mana yang lebih utama sahih Bukhari atau sahih Muslim. Paham ya? Globalnya bisa dilihat di sana. Nah. Jadi kalau sudah datang datang dalam kitab-kitab yang sudah akurat sandarannya terpercaya seperti ini enggak perlu antum ngecek lagi. Mau salah ya. Riwayat Bukhari Sahih atau enggak? Enggak perlu tanya kayak gitu. Ruah Muslim sahih atau tidak? Enggak perlu nanya kayak gitu. Insyaallah sudah benar sudah. Paham ya? Insyaallah taala sahihan. Wa al-mu'allif rahimahullah, al-Imam al-Amriti rahimahullah, wa mawdi' al-ijma'i fil khilafi, fa ilmu hadzal qadri fihi kafi. Naam, mengenai masalah ijma' dan juga masalah khilaf, kita lihat. Qalu rahimahullah wa mawdi' al-ijma' wal khilaf, yakni labudda an ya'rifal masail mujtama' 'alaiha. Seseorang pun juga harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang sudah disepakati ijma'. Hukum masalah salat lima waktu apa? Fi khilaf tadi ya? Nah, paham berarti orang ini. Salat lima waktu itu hukumnya apa Ustaz? Fi khilaf, ada khilaf, ada perselisihan antara ulama katanya. Ada yang mengatakan hukum salat lima waktu itu hukumnya adalah mubah katanya. Ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Nah, ini berarti orang yang enggak paham. Padahal ijma', ijma'ul ulama. Para ulama telah ijma' sepakat bahwasanya apa? Salat lima waktu hukumnya adalah wajib. Paham ya? Wajib hukumnya. Nah, ini sepakat sudah. Ini kalau orang ngomong itu ada perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Salat lima waktu padahal. Paham enggak orangnya berarti? Enggak paham. Ini fungsinya. Nah, jadi hendaknya dia mengetahui permasalahan-permasalahan yang sudah disepakati ijma' wal masail mukhtalafih dan juga permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Wa inna masturita dan hanya saja disyaratkan zalik seperti itu li alla yuftiya fi mas'alatin ala khilafil ijma' agar dia tidak berfatwa dalam suatu permasalahan yang menyelisih ijma' wa huwa la ya'lam dalam keadaan dia tidak tahu. Paham ya? Hukum rokok itu apa hukumnya? Dia mengatakan hukum rokok itu bil ijma' boleh misalkan. Paham ya? Hukumnya mubah. Yang haram itu kalau banyak-banyak katanya. Kalau banyak-banyak merokok haram hukumnya. Tapi kalau cuma sedikit sepekan tujuh kali, paham ya? Enggak masalah katanya. Itu semuanya adalah sumbernya dari apa? Dari hawa nafsu. Paham ya? Seperti itu perlu diperhatikan. Wa qaulu rahimahullah, fa ilmu hadzal qadri fihi kafi naqul wa madza wara'a hadzal qadr. Nah, barakallahu Sebenarnya cukup sudah ini. Eh? Nah, barakallahu fikum, kadar seperti ini yang dia ketahui masalah permasalahan permasalahan ijma sudah tahu, permasalahan khilafiyah sudah tahu, ilmu-ilmu pelajari sebelumnya tahu, maka cukup sebenarnya. Nah, cukup dia dikatakan apa bisa berfatwa atau dia dikatakan mustahid. Nah, cuman kati sebagaimana sebutkan Syekh Muhammad bin Shalih al sa'bun. Perkaranya itu susah kalau harus semua dikuasai. Paham ya? Karena walaupun dohirnya antum perhatikan baik-baik, terkadang para masyayikh saja ada yang mengatakan wallahu alam, tanya. Paham ya? Para a'immah, para imam, wallahu alam tanya. Menunjukkan bahwasanya tidak semua ilmu dia ketahui semuanya gitu loh. Paham ya? Apalagi kita istilahnya ya. Apalagi kita yang bisa dikatakan jauh daripada derajatnya para ulama. Itu justru lebih lebih banyak lagi perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya. Naam. Kita tutup yang terakhir. Summa qal wa min syurutis sa'ilil mustafti alla yakuna 'aliman kal mufti. Fa kana mislahum mustahida fala yajuzu kaunuhu muqallida termasuk syarat orang yang bertanya. Orang yang minta fatwa itu syaratnya hendaknya dia tidak mengetahui seperti orang yang berfatwa. Maksudnya dia bertanya karena nggak tahu itu. Itu pertama hukum asalnya. Hukum asalnya orang kalau bertanya itu dia nggak tahu. Tapi boleh nggak sekarang orang bertanya dalam keadaan dia sudah tahu? Diperbolehkan tapi ada syaratnya. Orang nggak tahu jawabannya. Dia bertanya itu boleh, tapi dua syarat. Ada beberapa syarat, cuman di antara dua syarat. Syarat pertama untuk mengajari orang yang lain. Dia bertanya, dia tahu jawabannya, cuman agar si guru itu menjelaskan jawabannya itu sehingga orang lain mendengar dan tahu. Seperti kisahnya Pak Jibril. Paham ya? Hadis Jibril, Jibril tahu enggak jawabannya? Tahu. Tapi di situ kan fungsinya agar mengajari para sahabat. Satu. Yang kedua, dalam rangka untuk apa? Menenangkan jawaban atau hati yang menenangkan sebuah apa hati agar tenang dengan jawaban tersebut. Dia sudah tahu jawabannya, cuman kasih ragu gitu loh. Agar tenang, dia tanya lagi kepada ustaznya atau gurunya. Agar lebih tenang lagi. Ini dalilnya seperti kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah Ta'ala ditampakkan, bukan karena nggak yakin. Dia yakin, cuman agar lebih tenang lagi. Eh? Walakin yatma'inna qalbi gitu ya. Atau gitu ayatnya ya. Itu gitu rapatnya. Hmm? Awalam tu'min? Terus apa jawabannya? Ketika Allah Taala mengatakan awalam tu'min, tidakkah engkau beriman? Apa? Qala bala wa la fi qalbi. Beriman, cuman tujuannya itu agar apa? Semakin hatiku tenang gitu loh. Jadi dua perkara tadi. Orang bertanya dalam satu Nabi Ibrahim atau Nabi Musa? Nah, nah, Nabi Ibrahim alaihissalam eh, minta kepada Allah Taala agar memperlihatkan bagaimana cara menciptakan itu kan Ya na'am kalau film asan. Jadi di situ nah syahidnya apa? Yakin tahu tapi agak lebih tenang lagi gitu loh. Paham ya? Nah, seperti misalkan antum sudah tahu jawabannya tapi masih kurang serak dengan jawaban itu. Akhirnya tanya kepada ustadznya. Ustaznya jawab, nah akhirnya tambah tenang dia. Boleh. Yang tidak boleh adalah apa? Pertanyaan-pertanyaan yang fungsinya adalah untuk di nah ditabrakkan jawaban satu ustadz dengan ustadz yang lain tabrak-tabrakan. Ustadz ini enggak tahu ternyata ini lebih tahu. Wah, ini ustadz ini jawabannya kayak gini, ini seperti ini atau syekh ini jawabannya seperti ini, yang seperti ini. Nah, ditabrak-tabrakan itu yang haram hukumnya. Karena nanti mengadu unsur apa? Namimah, mengadu domba. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau dia sudah tenang dengan jawaban ustadz itu ya sudah selesai. Enggak perlu ditabrak-tabrakan seperti itu. Apa maksudnya ya? Nah, kecuali kalau memang posisinya permasalahan-permasalahan yang keliru gitu loh. Ya harus dijelaskan, harus dijelaskan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam idza sa'ala li ajli an yuqallidal mas'ul fa innahu la yajuz. Iya. Apabila orang itu bertanya dalam rangka untuk taklid kepada orang yang ditanya maka enggak boleh. Kalau untuk taklid enggak boleh. Paham ya? Nah, kenapa kok enggak boleh? Li'annahu huwa bi nafsihi yumkinuhu al-wusul ila al-haq. Karena sebenarnya orang yang bertanya itu dia dengan sendirinya akan mungkin sampai kepada kebenaran kalau dia mau belajar. Antum dulu tahu nggak awal kali belajar dalil mengenai haram isbal? Mungkin nggak tahu sebagian. Setelah belajar lama proses, kemudian tahu. Paham belum ini? Eh, paham ya? Yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik seperti ini ya. Nah, akhirnya tahu kan dengan apa? Belajar tadi itu. Dulu mungkin antum taunya jenggot itu wajib dipelihara, tapi nggak tahu dalilnya. Lama-lama belajar, kemudian tahu dalilnya. Nah, seperti itu. Paham ya? Oleh karena itu enggak boleh kita taklid. Enggak boleh kita taklid. Karena beliau li'annahu huwa binafsi karena dia sendirinya yumkinuhul wusul ilal haq. Mungkin nah barakallahu sampai kepada al-haq. Amma idza kana lil istisbat fa inna hadza la ba'sa Adapun kalau dia bertanya fungsinya adalah untuk tasabbut, mencari kejelasan, maka tidak masalah. Apakah benar Ustaz mengatakan seperti ini, seperti ini, jawaban seperti ini? Nah, dia sudah tahu, sudah dengar kabar itu loh. Tapi untuk tasabut, tabayun. ya, untuk mencari kejelasan benar atau tidak. Kemudian Ustaz mengatakan, "Iya benar." Nah, sudah sudah. Paham ya? Selesai kan? Seperti itu. Nah, li'anau idza 'aliman kal mufti, karena kalau orang yang bertanya itu sudah tahu seperti muftinya, amkanul wusulil hak haqq bi dia sudah tahu kebenaran dengan sendirinya gitu loh. Paham ya? Jarang sekali mufti bertanya mufti gitu, paham ya? Dalam keadaan dia sudah tahu. Seringnya orang bertanya itu kan enggak tahu itu loh. Nah, ini kalau sudah tahu ngapain tetangga? Paham ya? Seperti itu. Fala yahtaju an yas'al maka enggak butuh dia bertanya. Wala yajuzu lahu dzalik dan enggak boleh bertanya. Paham ya? Itu kalau sudah tahu karena mungkin bagi dia untuk mencari al-haq atau kebenaran itu sendiri. Berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.